بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah. Kita kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin masih berkaitan dengan permasalahan amal yang digantungkan pada niat seseorang. Ikhlas dalam beramal akan sangat menentukan diterimanya atau tidak sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua dari sahabiyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bata, fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah ketika mereka sampai di Baida. Baida artinya adalah tempat yang lapang, kosong, tidak ada tanaman tinggi maupun yang rendah seperti lembah. Ketika mereka sampai di tempat yang luas tersebut, maka tiba-tiba Allah jadikan mereka terbenam dimasukkan ke dalam tanah dari orang pertama sampai orang paling belakang qalat maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum ya Rasul bagaimana mereka akan ditenggelamkan semuanya orang yang paling depan sampai orang yang paling belakang sementara di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bukan dari golongan mereka, yaitu orang-orang yang di pasar, orang yang jual beli, orang yang datang karena kebutuhan dan mereka tidak memiliki niat yang sama untuk memerangi Ka'bah. Bagaimana mereka ikut serta dalam musibah besar tersebut ditenggelamkan dalam tanah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Yuxsafu bi awalihim wa akhirihim, thumma yubathun ala niyatihim." Semua sudah Allah tentukan akan ditenggelamkan semuanya ke dalam tanah dari awal sampai akhir dari paling depan sampai belakang nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat yang tersembunyi di dalam hati mereka apakah mereka termasuk golongan orang yang akan menyerang Ka'bah atau orang yang memang tidak sengaja berada di tengah-tengah mereka hadis ini muttafaqun alaih disepakati kesahihannya dan lafaznya merupakan lafaz Al-Bukhari kama qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi mengatakan bahwa lafaz yang dipilih adalah lafaz Imam Bukhari dan hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah tentang adanya sebuah pasukan besar yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dulu dalam sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada pasukan besar, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Dan nanti akan lagi ada pasukan yang sangat besar yang akan kembali menghancurkan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kembali hancurkan mereka. Namun yang menjadi perhatian kita pada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dari orang pertama, orang yang paling di depan sampai orang yang paling di belakang sehingga tidak tersisa satupun ketika mereka sampai di sebuah tempat hamparan yang luas tidak ada lagi orang yang bersembunyi di bawah lembah di atas bukit dan sebagainya tempat semuanya hamparan tapi Allah subhanahu wa tenggelamkan semuanya Allah tenggelamkan semuanya maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya bukankah di sana macam-macam orangnya tidak semua orang pasukan tidak semuanya tentara yang akan menghancurkan Ka'bah akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Semua dihancurkan akan tetapi masing-masing hanya akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kemauan dan niat masing-masing. Kalau niatnya baik maka dia akan dibangkitkan sebagai orang yang baik. Akan tapi kenapa dia harus dihancurkan? Maka kata Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan mereka ini dihancurkan atau ditenggelamkan bersama mereka karena memang ajalnya sudah tiba. Ajalnya sudah tiba akan mati dengan cara yang seperti itu. Akan tetapi pada hari kiamat nanti akan dibedakan antara orang yang memang betul-betul niat untuk menghancurkan dengan orang yang tidak berniat. Sebagian mereka ada orang yang di pasar. Maka dikatakan dalam hadis ini wa fihim aswaquhum. Di situ ada orang-orang pasar. Maksudnya bukan hanya pasar akan tetapi orang-orang yang sedang jual beli di situ. Mereka tidak sengaja hanya sedang jualan, ada orang juga datang karena keperluan atau mungkin mereka menjual untuk para tentara itu. Akan tetapi ketika datang sebuah musibah, mereka tidak terkecuali. Dan ini seperti kata Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin bisa masuk dalam firman Allah, وَاتَّقُوا fitnatan la تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً Hati-hatilah dengan sebuah siksaan, sebuah ujian yang tidak akan menimpa kepada orang-orang zalim saja, akan tapi bisa kepada orang-orang yang di sekitar orang zalim itu. Apabila di tengah-tengah itu sudah banyak kezaliman sehingga orang yang tidak zalim sedikit. Yang menang adalah orang-orang yang zalim. Maka sangat tidak menutup kemungkinan mereka akan terkena imbas hukuman. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memberikan sebuah pelajaran tentang bisanya seseorang terciprati akibat buruk dari pertemanan dengan orang-orang yang tidak baik beliau mengatakan al-a'malu tu'tabaru biniyatil amil. Semua amal akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung pada niat orang yang melakukan. Wa min musahabati ahli dhulm Akan tetapi dalam hadis ini juga merupakan sebuah peringatan dan teguran dari menjadikan seorang yang zalim sebagai teman wa mujalasatihim dan juga suka berduduk bersama dengan mereka wa sawadihim dan juga termasuk memberikan dukungan kepada mereka sehingga seolah terlihat orang yang zalim ini banyak karena kita ikut mendukung mereka illa liman yatturra ila dhalik kecuali untuk orang yang memang terpaksa mau tidak mau harus bergaul dengan mereka harus berinteraksi dengan mereka akan tapi tetap harus hati-hati karena memang akibatnya seperti ini maka kata Hafidh Hajar berkaitan dengan masalah orang-orang yang ada di pasar tadi. Mereka ini siapa? Dan kenapa mereka harus mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, "Wa yataraddadu an-nadharu fi musahabati tajiri li ahli fitnah." Akan tetapi ada dua kemungkinan yang ada pada orang-orang pedagang itu. Orang-orang kaya, pedagang sukses yang mereka suka bergaul dengan orang-orang ahli fitnah. Orang yang membawa bencana orang yang membawa ujian untuk orang-orang beriman hal hiya i'anatun lahum ala zulmihim apakah pergaulan mereka dengan orang-orang ahli fitnah itu termasuk bentuk membantu mereka dalam kezalimannya au hiya min daruratil bashariyah thumma yu'tabaru amalu kulli ahadin biniyatihi atau mungkin ini adalah sebuah bentuk sesuatu yang terpaksa mereka mau tidak mau harus menghadapi orang zalim karena mereka berjualan sehingga mereka mau tidak mau harus membantu orang-orang yang zalim itu atau mereka harus bertransaksi dengan orang yang zalim itu. Kemudian mereka nanti pada hari kiamat kalaupun seandainya akhirnya mereka akan mendapatkan musibah dan hukuman dari orang-orang yang zalim, maka mereka akan dibangkitkan dengan niat mereka. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, sebagian orang yang ada di tentara itu ada yang terpaksa. Di antara tentara itu barangkali ada yang terpaksa atau ada orang yang memang semangat untuk menghancurkan Ka'bah maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tentu akan menghisap atau akan memperhitungkan di antara mereka tidak akan sama orang yang terpaksa dengan orang yang tidak terpaksa hadis ini jelas menunjukkan bahwa anna niyyati ta'thiran fil amali liqtida'il khabar dalam hadis ini jelas diterangkan bahwa sebuah niat sangat memberikan pengaruh bagi amalan seseorang. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membedakan di antara orang-orang yang sama mendapatkan hukuman. Ada yang dihancurkan, tapi karena niatnya jelek, maka dia akan dihukum dengan kejelekannya. Ada orang yang niatnya saleh atau kebetulan dia bersama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, semua akan digantungkan pada amal masing-masing. Akan tetapi tadi yang kita sebutkan, pelajaran yang sangat penting agar seseorang berhati-hati dari kawan-kawan yang buruk. Sehingga kita khawatir ketika kita berada di tengah-tengah orang yang buruk kemudian mereka ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hukuman kita akan berada di tengah-tengah mereka sehingga hukuman itu akan mengenai kita. Memang amalan akan digantungkan pada niatnya, akan tetapi tentu kita tidak ingin bahwa keseharian kita, amal ibadah kita, kemudian kebiasaan kita dipengaruhi oleh orang-orang yang buruk sehingga kita khawatir akan ditimpa dengan sesuatu yang menimpa orang-orang yang zalim itu. Semoga kita dijadikan sebagai orang yang bisa mengambil pelajaran, mendengarkan kata-kata yang baik dan memilah-milih sehingga mengikuti kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Dan semoga kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu kemudahan untuk menerima hidayah agar kita senantiasa berada di jalan istiqamah sampai kita menggapai jalan husnul khatimah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin